Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan ini, dari urusan agama ini, apa yang bukan daripadanya maka dia tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim Disebutkan pula kalimat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal dengan satu amalan dan tidak ada padanya perintahku maka dia tertolak. Ternyata alhamdulillah dari hadis ini diambil fawaid fiqhiyah yang sangat banyak. Faedah-faedah fiqh yang sangat luas Ibnu Rajab membahas sampai permasalahan cerai, talak dan nikah. Kalau talak itu dalam keadaan dengan talak yang bid'ah, dengan cara yang tidak diajarkan di dalam sunnah, berarti laisa alaihi amruna. Fahuwarat, maka dia tertolak. Apa maknanya tertolak? Kemarin sudah dibahas, bisa bermakna tertolak itu tidak diterima ibadah tersebut bisa pula tidak sah, bisa pula tidak ada nilainya walaupun sudah dianggap mengerjakan. Dan sekian detail yang dibahas oleh para ulama pada kajian yang lalu. Kemudian berkata selanjutnya Ibnu Rajab rahimahullah. Wa qad rawa an Abi Zubair an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam raddaha alaih walam Yaraha Telah diriwayatkan dari Abi Zubair dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam raddaha ini mengembalikannya istrinya dikembalikan kembali dan diperintahkan untuk rujuk walam yaraha syai'an dan tidak menganggapnya sesuatu kalimat tidak menganggapnya sesuatu artinya tidak dianggap sebagai satu cerai dan tidak jatuh talak begitu ini salah satu riwayat Wahada mimma tafarrada bihi Abu Zubair. Namun riwayat ini termasuk riwayat yang menyendiri meriwayatkannya Abu Zubair dari sahabat-sahabat Ibnu Umar. Sahabat-sahabat Ibnu Umar yang sekaligus merupakan murid-muridnya itu meriwayatkan riwayat ini dan meriwayatkan kisah ini. Kisah bagaimana Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid dan kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah marah dan diperintahkannya untuk kembali kepadanya, untuk merujuknya kembali dan menunggunya sampai datang haid lagi dan sampai suci dan ditalak silahkan kalau engkau masih menginginkan talak dalam keadaan suci dan tidak dijimai atau belum dijimai. Itulah talak li'iddah dan seterusnya dalam riwayat yang telah kita baca. Tetapi di dalam riwayat Abu Zubair yang tafarrada bihi, dia menyendiri, tidak sama dengan riwayat-riwayat lainnya mengatakan Rasulullah memerintahkannya untuk mengembalikannya Rasulullah memerintahkannya untuk membatalkannya cerai tadi dan kemudian meng, tidak menganggapnya sesuatu apapun. Kala kata Imam Rajab ini yang tafarrada Ibnu Zubair, eh, Abu Zubair. Berbeda dari ashab Ibnu Umar, berbeda dengan rawi-rawi lainnya yang merupakan murid-murid atau sahabat-sahabat Ibnu Umar kulluhum seluruhnya. Seperti anaknya Salim Ibnu Abdullah, seperti Maula Ibnu Umar, Nafi' seperti Anas Ibn Sirin, Tawus, Yunus ibn Jubair, Abdullah ibn Dinar, Sa'id ibn Jubair, wa Maimun ibn Mihran, dan lain-lainnya. Ini semua rawi-rawi yang mengambil dari Ibn Umar. Tetapi mereka tidak meriwayatkan kalimat yang diriwayatkan oleh Abu Zubair. Karena riwayat Abu Zubair ini akan menjadi masalah nantinya karena tidak menganggap apa-apa berarti tidak jatuh talak satu. Padahal sudah sebutkan kalimat aku ceraikan engkau. Tapi di waktu haid. Dikatakan lam yaroha syai'an. Tidak menganggap ada apa-apanya kejadian tersebut. Yang tidak dianggap satu cerai. Padahal dalam riwayat-riwayat yang lain. Dari sahabat-sahabat Ibnu Umar yang lain. Yang sudah sebutkan Salim Ibn Abdullah. Ibnu Umar. Wa Sa'id Ibn Jubair. Wa Maimun Ibn Mihran. Dan lain-lainnya. Taus, Yunus dan seterusnya. Mereka semuanya meriwayatkan tidak seperti itu dan mereka meriwayatkannya dalam keadaan menyatakan jatuh talak satu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qad ankara a'immatul ulama hadhihi lafzah. Maka para ulama mengingkari lafaz ini. Lafaz raddaha alai walam yarha syai'a. Dibatalkan dan tidak menganggap sebagai apa-apa. Ini diingkari oleh sebagian para a'immah, para imam-imam. Ankaru ala Abi Zubair al-muhaddithin wal fuqaha. Dari kalangan ahli hadis, dari kalangan fuqaha mengingkari riwayat ini atau mengingkari lafaz ini. Riwayatnya benar, tapi lafaz yang diriwayatkan dari Abu Zubair dikatakan munkar. menyelisih riwayat-riwayat lain. Wa qalu, mereka berkata, "Innama tafarrada bima khalafa at-thiqat fala yuqbal tafarruduhu." Kata para ulama, Sesungguhnya dia menyendiri dengan menyelisihi rawi-rawi yang fiqh. Fala yuqbal tafarruduhu, maka tidak diterima riwayat yang menyendirinya. Fa inna fi riwayatil jamaah Ibnu Umar, karena riwayat-riwayat lain dari jamaah dari Ibnu Umar ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب عليه الطلقة karena dalam riwayat jamaah dari Ibnu Umar, semuanya menyebutkan bahwa Nabi menganggapnya sebagai satu cerai. Berarti jatuh talak satu. Min wujuhin kathira. Dari banyak riwayat, dari banyak sisi. Wa kana Ibnu Umar yakul liman sa'alahu. Bahkan Ibnu Umar sendiri pernah menjawab orang yang bertanya kepadanya. Tentang bagaimana tolak dalam keadaan haid. Bagaimana kalau cerai dalam keadaan haid. Apa jawaban Ibn Umar? Innal mar'ah dikatakan in kuntu talaqtu wahidatan. In kunta talaqta wahidatan. Aw itnataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarni bidzalik. Yani birtija'il mar'ah wa in kunta talaqta thalathan faqad asaita rabbak wa banat minkam ra'atak Kata Ibn Umar, Kalau engkau mentalaknya ketika head tadi adalah talak pertama atau talak kedua, maka sungguhnya Rasulullah memerintahkan aku untuk merujuk kembali. Maka engkau pun rujuk kembali. Ini kalau talaknya masih satu atau dua. Namun kalau engkau mentalaknya di waktu haid dalam keadaan haid itu adalah tiga atau talak ketiga, maka telah banat, telah bain, telah terpisah istrimu, tidak bisa balik lagi, tetapi engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu. Berarti maksiatnya tetap dikatakan sebagai maksiat karena melanggar tata cara cerai, tetapi dia dalam keadaan jatuh talaknya dan istrinya sudah talak tiga tidak bisa balik. Apa lafadznya kata Ibn Umar? Qala faqad asaita rabbak wa banat imra'atuk. Engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu dan istrimu telah talak bain. Demikian di riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam bab talak. Maka ikhwan ibn azakumullah ini sangat jelas sekali bahkan dikatakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi karena itu diriwayatkan dari Abu Zubair dari Ibnu Umar sedangkan ini ucapan Ibnu Umar menyatakan begini dan begini mengatakan jatuh talak dan engkau tidak bisa rujuk kembali kalau sudah talak ketiga Ikhwan ibn berarti riwayat Abi Zubair dalam riwayatnya ada sesuatu yang menyelisihi rawi yang siqah. Dengan kata lain, syad atau munkar. Qala wahuna ziyadatun ukhra lam yutaba 'alaiha dan ada lafad tambahan lain dari riwayat Abu Zubair yang juga tidak memiliki dukungan-dukungan yaitu ucapannya bahwasanya Rasulullah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة Ayat yang bermakna wahai orang wahai Nabi, jika engkau menceraikan istri-istri kamu maka ceraikanlah dengan iddahnya dan hitunglah iddahnya. Walam yadkur dzalika ahadun minar ruwat. Tambahan ini bahwa Rasulullah membacakan ayat ini dalam rawi-rawi lain atau yang diriwayatkan oleh rawi-rawi lain tidak disebutkan Lam yadkur ahadun. Tidak menyebutkan seorang pun para rawi. Yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Wa innama rawa Abdullah ibni Dinar. Hanya Abdullah ibni Dinar dari Ibnu Umar. Anahu kana yatlu hadil ayah inda riwayatihi lil hadis. Wa huwa sahih. Hanya menyatakan dengan kalimat. bahwasanya Rasulullah membacakan ayat ini ketika meriwayatkan hadisnya wa sahih ya Ibnu Umar kana yatlu hadhihi al-ayah inda riwayatih Ibnu Umar membacakan ayat ini ketika meriwayatkannya tetapi Abu Zubair menyatakan bahwa Rasulullah membacakan ayat itu kepada Ibnu Umar ini dikatakan juga ziyadah yang lam yutaba yang hanya tafarrada bihi Abu Zubair yang tidak diikuti oleh rawi-rawi lainnya yang merupakan sahabat-sahabat dan murid-murid Ibnu Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qad kana tawaif minan nas ya'taqiduna anna talaq Ibnu Umar kana thalathan. Ada lagi sekelompok orang yang menganggap dan meyakini bahwa talaknya Ibnu Umar adalah talak yang ketiga. Kalau talaknya Ibnu Umar adalah talak yang ketiga, berarti jatuh talak atau tidak ketika haid? Hah? Berarti tidak jatuh dong. Kalau jatuh kan tidak bisa balik. Iya kan? Kalau talak ketiga, jatuh talak ketiga. Bisa rujuk atau tidak bisa rujuk? Tidak bisa rujuk. Itu namanya talak bain. Talak bain nggak akan bisa rujuk. Berarti kalau yang mereka tawaif menyatakan itu talak yang ketiga dan Nabi mengatakan kembalilah. Berarti tidak jatuh talak katanya. Berarti belum sampai ketiga masih karena belum dianggap apa-apa. Kelompok yang mengatakan bahwa talaknya Ibnu Umar adalah talak yang ketiga, berarti Nabi SAW innama raddaha alaih li'annahu lam yaqa' atau lam yuqa' talak fil haid. Berarti kalau talak yang ketiga dan Nabi SAW memerintahkan untuk kembali kepada istrinya, ini menunjukkan bahwa talak ketika head lam yuqa tidak jatuh talak. Waqad rawa dhalika an Abi Zubair. Diriwayatkan yang demikian dari Abi Zubair lagi. Min riwayat Muawiyah ibni Ammar ad zahabi daripadanya, dari beliau, dari Abu Zubair. Fala'alla Abu Zubair taqada hadha haqqan dan bisa jadi Abu Zubair menganggap bahwa itu adalah benar. Farawatil kalafnah maka dia meriwayatkan lafaz tadi. Maka sesuailah ketika beliau meriwayatkan riwayat tadi dengan mengatakan talaknya talak ketiga, Apa lafaz tadi? Rasulullah mengatakan lam yarha syai'an. Tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Artinya tidak dianggap talak. Ini lafaz ini diriwayatkan oleh Abu Zubair dan beliau pula yang berpendapat bahwa talaknya Ibnu Umar talak yang ketiga. Wara Ibnu Lahi'ah ah, Farawa tilka lafz bil ma'na alladhi fahimahu. Dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang dipahami. Rawa Ibnu Lahiyah hadal hadis an Abi Zubair. Ibnu Lahiyah meriwayatkan hadis ini dari Abu Zubair. Faqala an Jabir maka dia mengatakan dari Jabir bahwa Ibnu Umar talaqam ra'atahu wa hiya haid. Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi berkata, "Liyarja'ha fa innaha raatu Kembalilah kepada dia, sesungguhnya dia adalah istrimu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibnu Lahi'ah. Sedangkan Ibnu Lahi'ah qad min qad min qibali hifdhi telah didaifkan dari sisi hafalannya dan sudah pernah kita bicarakan Ibnu Lahiyah bahwa dia dalam keadaan ikhtilat setelah terbakar catatannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya. Qala wa akhta'a fi dzikri Jabir fi hadzal isnad. Dan dia keliru menyebutkan Jabir dalam sanad itu. Wa tafarrada biqaulihi fa innaha imra'atuhu dan juga dia menyendiri dengan kalimat dia istrimu. Ini juga tafarrud. Artinya riwayat-riwayat dari yang lain, dari murid-murid Ibnu Umar yang lain, tidak ada lafaz ini. Dia istrimu, nggak ada. Wala yadullu ala adami wuqu'ut talak. Lagi pula, riwayat ini tidak menunjukkan tidak jatuhnya talak. Illa ala takdir annahu yakunu salasan. Kecuali kalau dianggap talaknya Ibnu Umar adalah talak yang ketiga maka jelas tidak jatuh. Kalau jatuh nggak bisa balik. Berarti disuruh rujuk, berarti belum jatuh. Talak. Kecuali itu. فقد اختلف في هذا Abi Zubair wa ashab وأصحاب ابن عمر al-hufam. dan telah berselisih menyelisihi hadis ini dan menyelisihi Abu Zubair sahabat-sahabat Ibn Umar dan para rawi-rawi siqah yang lain, para penghafal-penghafal yang terkenal yang selalu bermulazamah dengan beliau dengan Ibnu Umar. Ya. Lam yakhtalif alaihim fi. Sedangkan mereka selain Abu Zubair tidak berbeda. Diriwayatkan oleh Ayyub dari Ibnu Sirin rahimahullah. Qala makattu 20 sana. Aku tetap menetap, yakni belajar 20 tahun. Yuhadditsuni man la attahim dan aku mendapatkan hadis dari mereka selama 20 tahun itu dari orang-orang yang aku tidak pernah menuduh mereka. Tidak pernah menuduh artinya tidak ada cerca, tidak ada celah, tidak ada jarah dalam sisi hafalannya. Anna ibn Umar talaqa amratahu salasan wahya haid dan dia menceraikannya dalam keadaan talak tiga dan dalam keadaan haid. Dan Nabi SAW Amaran Nabi, Nabi memerintahkan untuk merujuknya Fajalat la attahimuhum wala a'riful hadith. Akhirnya kata Ibnu Sirin, aku tidak bisa menuduh mereka karena mereka orang-orang fiqh. Tetapi aku jadi tidak mengerti apa makna hadis ini. Laqitu Abu Ghulab Yunus Ibnu Jubair wa kana sabt. Aku bertemu pula dengan Abu Ghulab Yunus Ibnu Jubair. Dia juga seorang yang sabt, yang kuat hafalannya menyampaikan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar. Haddathahu annahu talaqaha wahidah Ternyata dijawab bahwasanya dia menceraikannya talak satu. Dan dikeluarkan riwayatnya dalam Muslim. Dalam riwayat Muslim. Akhirnya Ibnu berkata, sungguh kalau aku menerima riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mentalaknya talak tiga, aku jadi tidak mengerti makna hadis ini. Karena Hadis ini dalam keadaan diriwayatkan pula oleh riwayat-riwayat yang sifah. nanya langsung kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar menjawab dengan kalimat talak satu atau dengan kalimat tadi, kalau engkau baru talak satu, talak dua, rujuklah karena Rasulullah memerintahkan aku untuk rujuk kembali. Tetapi kalau engkau sudah talak tiga, maka engkau telah bermaksiat dan istrimu nggak bisa balik. Ini juga riwayat yang sahih pula. Dalam riwayat-riwayat sahih. Kata Muslim, kalau aku menerima hadis-hadis tadi, walaupun rawi-rawinya siqah yang menyatakan talak tiga, aku jadi tidak mengerti hadis ini. Ini artinya kalau ada dua rawi yang dua-duanya siqah, dua-duanya terpercaya, tapi meriwayatkan dalam keadaan berbeda, maka harus dipilih yang lebih awsak. Dan yang dalam keadaan di bawahnya bisa jadi syad, atau bisa jadi munkar, apa demikian keadaannya? di sebagaimana sebutkan oleh Murajab tadi. Bahwa sebagian ulama ankaru hadan lafad. Mengingkari lafad ini. Lafad yang diriwayatkan oleh Abu Zubair. Wafi riwayah. Dalam riwayat lain Ibnu Sirin berkata. Faja'altu la a'rif lil hadithi wajhan. Wala afhamuhu. Hingga aku tidak mengerti hadis ini sisi mana yang aku bisa pahami atau sisi mana yang aku bisa terima wala afhamu dan aku tidak memahaminya hada yadullu ala annahu kana qad sya'a baina thiqat min ghairi ahli al-fiqh wal 'ilm anna talaq ibn Umar kana thalathan wa la'alla Abu Zubair min hadha al-qabil ini menunjukkan kalau berita tentang ditalaknya istrinya Ibnu Umar oleh Ibnu Umar itu adalah talak yang ketiga berarti diriwayatkan pula oleh orang-orang yang fiqh. Ikhwan ibn a'azakumullah bisa jadi Ibnu Zubair termasuk di dalamnya mengira bahwa itu talak tiga maka lafadznya disesuaikan dengan talak tiga tadi Rasulullah tidak menganggapnya sesuatu apapun tidak menganggapnya sedikit pun walidhalika kana nafi'iyat al كثيرا an talak ibnu Umar oleh karena itu, Nafi' yang merupakan Maula Ibn Umar itu seringkali menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang talaknya. Bagaimana talaknya engkau ketika itu? Hal kana salasan awahidah? Apakah talak tiga atau talak satu? Ini sebagai ukuran. Kalau talak tiga berarti tidak jatuh. Kalau talak satu bisa jadi jatuh. Walamma qadima Nafi' Makkah. Ketika Nafi' datang ke Mekah arsalu ilaihi min majlis ata mengutus seseorang kepadanya di majlis majlisnya Ata ini yani Ata ibn Abi Rabah ulama di Mekkah yas'alunahu an dhalik mempertanyakan tentang masalah tadi karena syubhat yang beredar antara talak tiganya Ibnu Umar atau talak satu wastinkaru Ibnu Sirin dan pengingkarannya Ibnu Sirin kata dia kalau ini talak tiga saya nggak bisa paham lagi riwayat-riwayat ini di riwayat istilah yadullu ala annahu lam ya'rif qailan mu'tabaran. Dan kalimat Ibnu Sirin yang mengingkari kalimat-kalimat yang menyatakan talak tiga itu menunjukkan kalaupun siqah-siqah orang-orang tersebut tetapi dalam keadaan bukan orang-orang yang mu'tabar, bukan orang-orang yang terkenal. Innahu lam ya'rif qailan mu'tabaran yaqul inna talaq al-muharram ghairu waqi'. Dalam keadaan Ibn Sirin juga mendengar dari para ulama anak talaq al-muharram ghairu waqi'. Tidak pernah mendengar ada kalimat yang berkata sesungguhnya talak yang haram itu tidak jatuh. Nggak ada. Artinya para ulama yang dikenal menyatakan dalam keadaan talak yang haram dia dosa tetapi tetap jatuh. Sebagai hukuman pertamanya di dunia adalah jatuh talak. Wa inna hadzal qawla wajhalahu dan kalimat ini dalam keadaan la wajhalahu tidak ada wajahnya, ya tidak ada sisinya, tidak ada sisi kebenarannya karena tidak pernah diucapkan oleh para ulama kalimat yang mengatakan talak yang muharram tidak jatuh. Itu tidak ada yang bilang begitu. Berarti talak yang haram pun tetap jatuh. Berkata Imam Ahmad dalam riwayat Abil Harith. Su'ila amman qal la yaqa talak al-muharram ditanya kepada orang yang berkata talak yang haram, cerai yang haram itu tidak jatuh. Dipertanyakan dikatakan. Liannahu yukhalif ma amara bihi. Hadza qaulun su. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang itu dijawab itu pendapat yang jelek. Pendapat mana? Pendapat yang menyatakan talak haram itu tidak jatuh. Qala kata Imam Ahmad, hadza qaulun su rudi ini ucapan yang jelek, pendapat yang jelek. Sumadzakara kisah Ibn Umar. Kemudian dibawa kisahnya Ibnu Umar. Dan bahwasanya Ibnu Umar menganggap telah jatuh talak satu ketika haid. Dari Ibnu Umar sendiri, dari Nafi' dan sudah kita sebutkan dikeluarkan oleh Muslim riwayatnya. Wa qala Abu Ubaid Al-wuqu' huwa alladhi alaihi al-ulama. Jatuhnya talak walaupun itu talak bid'ah menceraikan di waktu haid itu tetap jatuh. Ini adalah pendapatnya para ulama mujma'una fi jami'il ansar. Mereka sepakat walaupun mereka tempatnya berbeda-beda di seluruh negeri. Hijazuhum watihamuhum, tihamuhum wa yamanuhum wa iraquhum wa misruhum. Ini ulama dari Hijaz ataupun ulama dari Tihamah atau ulama dari Yaman dari Syam, dari Arab, dan dari Mesir. Semuanya sepakat menyatakan talak yang haram tetap jatuh. Dia dosa karena haramnya itu, tapi tetap dia jatuh. Wakah Haka Ibn Mundir. Ibn Mundir menghikayatkan, mengkisahkan. Yang demikian, An kulli man yahfad qawlahu min ahlil ilm. Mengkisahkan dari semua orang-orang yang hafal riwayat-riwayat dari para ulama berpendapat seperti itu. Man yahbab qawluhu min ahli ilm. Saya ulangi. Ibn Munzir menghikayakan an kulli man yuhfad qawluhu min ahli ilm. Yani para ulama yang yuhfad qawluhu. Para ulama yang terpercaya, yang ucapannya bisa diterima, semuanya mengatakan sama bahwa talak ketika haid itu adalah bid'ah, tetapi dia tetap jatuh talak satu. Tidak ada yang menyelisihinya illa nasan min ahlil bid'ah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali sekelompok dari ahlul bid'ah. La yu'taddu bihim dan tidak dianggap ucapan mereka. Wa amma ma hakahu Ibnu Hazm an Ibnu Umar, adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bahwa dia mengatakan layak talak fil haid tidak jatuh talak ketika menceraikannya di waktu haid mustanadan tidak aku lihat ada sandaran illa marawahu min tariq Muhammad ibn Abdussalam al-Khushani kecuali apa yang diriwayatkan dari jalan Muhammad ibn Abdussalam al-Khushani al-Andalusi dia berkata haddatsana Muhammad menyampaikan kepada Muhammad ibn Bashar dia berkata menyampaikan kepada Abdul Wahhab al-Thaqafi dari Abdullah ibn Umar dari Nafi' dari ibn Umar Firrajul yutalliq imratahu. Menanyakan tentang seseorang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Dia berkata la yu'taddu Dalam riwayat ini dikatakan tidak dianggap. wabi bi isnadihi dari khallaf dan juga menyebutkan sanatnya Ibnu Hazm. Dari khallaf sampai seperti itu. Yani kalimatnya juga sama, la yu'taddu فإن هذا الأثر قد سقطت من آخر لفظة وهي قال لا يؤتد بتلك الحيضة dan riwayat ini ternyata ada yang gugur kalimatnya tidak lengkap bahwa ucapan Ibnu Umar bukan la yu'taddu biha tetapi beliau menyatakan la yu'taddu bitilkal haidhah apa berbeda kalimat ini berbeda jauh bumi langit kalau kalimatnya la yu'taddu biha akan bisa dipahami bahwasanya layu yu'taddu biha itu tidak dianggap sebagai talak. Dengan kata lain tidak jatuh talak. Kalau kalimatnya la yu'tad biha. Ternyata riwayat yang benar, yang lebih sahih adalah la yu'tad la yu'tad bitilkal hayla. Bitilka al-haidah. Apa maknanya? Tidak dianggap haid tadi. Dalam menghitung iddahnya tidak dianggap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggu sampai haid. Bukan haid yang itu. Haid yang itu layu tadubiha. Haid yang kamu ceraikan padanya tidak dianggap. Tidak dihitung dalam menghitung iddah. Lihat, beda jauh kan? Ternyata dalam meriwayatkan hadis ketika fakat, ketika gugur dua kalimat, lupa misalnya tertinggal kalimat ini, maka niscaya maknanya akan berubah jauh. La yuqtaddu biha dengan la yuqtad bitilkan haibah. Ternyata riwayat-riwayat yang lebih siqah, yang lebih sahih menyatakan dengan kalimat la yuqtaddu bitilkan haibah. Haid tadi tidak dihitung. Artinya dalam menghitung iddah, haid yang tadi tidak dianggap. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini sakat gugur, ada yang gugur kalimatnya yaitu kalimat bitilkal haidah. Kadzalika rawa Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya dari Abdul Wahhab Tsaqafi juga sama seperti itu menyatakan la yu'tadu biha. Wa kadza rawahu Yahya Ibn Ma'in an Abdul Wahhab. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn Ma'in dari Abdul Wahhab. Qala huwa gharibun la yuhadis bihi illa Abdul Wahab. Itu gharib. <laughs> Tidak meriwayatkannya kecuali dari Abdul Wahab. Murad ibn Umar yang dimaukan oleh Ibnu Umar dengan kalimat tadi adalah la yu'taddu bitilkal haidah tidak dianggap haid tadi annal haidah allati tutallaq fiha al-mar'ah la tu'taddu biha al-mar'ah Qur'an itu maknanya bahwasanya haid yang diceraikan padanya ketika itu dalam keadaan tidak dihitung sebagai kuru. Ketika Allah menyatakan iddahnya adalah salah satu kuru, maka haid tadi tidak dihitung sebagai satu kuru. Makanya yang ditalak atau dicerai ketika haid, maka niscaya iddahnya akan lebih panjang. Dan ini kedoliman buat para wanita. Karena kedolimanlah maka dikatakan bahwa talak ketika haid adalah bid'ah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa dzalika aidan an jama'atin min salaf Telah diriwayatkan pula dari jamaah dari sekian banyak para ulama dari salafus saleh di antaranya Zaid bin Thabit dan Sa'id ibn Musayyib. Kemudian fawahima jamahatun minal mufassirin. Kemudian salah paham sebagian dari kalangan mufassirin sebagaimana salah pahamnya Ibnu Hazm. ini salah paham meriwayatkan dengan kalimat la yu'taddu biha dan kemudian ditafsirkan dengan tidak dianggap sebagai talak, tidak jatuh talak. Akhirnya wahim. Siapa yang wahim? Sebagian para ulama seperti beberapa mufassir, ahli tafsir dan Ibnu Hazm. Fahakau an ba'di man Samaina anna talak fil yaqa. Akhirnya mereka berpendapat seperti pendapat yang sudah kita sebut tadi, yaitu menyatakan bahwa talak ketika haid tidak jatuh. Tidak jatuh talak dan tidak dihitung sebagai talak. Hada sabab wahmuhum wallahu alam. Ternyata sabab kelirunya mereka. Sebab salah pahamnya mereka adalah ada yang gugur satu kalimat ketika meriwayatkannya, bukan la yu'tadu biha tapi la yu'tad bitilkal haidah. Tidak dianggap headnya sebagai kur, tidak dihitung ketika menghitung masa iddah. hadzal hadis inna marahu Qasim ibn Muhammad lamma su'ila an rajul. Dan hadis ini kembali kepada hadis yang sedang kita bahas yang menyatakan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang Mengadakan satu perkara yang tidak ada perintahku maka dia tertolak. Maka bagaimana dengan talak tadi? Bukankah dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jangan mentalak ketika haid, tapi dia mentalak menceraikan istrinya ketika haid. Mestinya kan bahwa rajun, maka dia gugur, maka dia batal. Kalau gugur berarti tidak jatuh, katanya demikian. Ternyata tidak demikian maknanya. Gugurnya adalah kamu harus kembalikan istrimu kepada kamu dan tunggu sampai suci, ah, sampai head kembali dan kemudian suci, kamu dalam keadaan silahkan mau menceraikan atau tidak ketika itu kalau mau. Berarti tetap disuruh rujuk dalam keadaan jatuh talak dan ini adalah sebagai balasan nukubah bagi orang tersebut. Berarti di mana gugurnya? Gugurnya dia dalam keadaan rad tidak dianggap sebagai amalan soleh tapi mendapat dosa. Tidak dianggap sebagai amalan yang mubah tapi amalan yang haram, amalan yang akan mendapat dosa dalam keadaan tetap jatuh talaknya. Hadis tersebut sesungguhnya diriwayatkan oleh Al-Qasim ibn Muhammad ketika ditanya tentang seorang yang memberikan wasiat ketika akan wafatnya. Aku memiliki tiga rumah dan aku berwasiat setiap rumah itu sepertiganya untuk sodakoh. Punya tiga rumah. Dan dia berwasiat setiap sepertiga dari rumah yang tiga itu untuk sodakoh. Fa'awfa bitulusi salas masakin hal tajma. Taib. Sudah jelas dia men mewasiatkan sepertiga dari setiap rumah yang tiga itu. Apakah boleh kemudian diinfakkan atau dikeluarkan, ditunaikan wasiatnya dalam satu rumah saja. Setara hitungan kan sama. Berarti dia punya rumah. Tiga. Dia berwasiat sepertiga rumah ini disedekahkan, sepertiga rumah ini disedekahkan, sepertiga rumah ini disedekahkan. Apakah boleh dianggap satu rumah disedekahkan selesai? Sama nggak? Apa nggak sama? sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berapa jumlahnya? Satu. Maka apakah boleh yang demikian? Ditanyakan kepada beliau. Ditanyakan kepada Qasim ibn Muhammad tentang masalah ini. Maka dijawab, yujma' dalika lahu kulluh fi maskan wahid. Dikumpulkan sepertiga seperti kata ini tadi pada satu rumah. Cukup satu rumah disedekahkan sesuai dengan wasiatnya tadi karena aku mendengar dari Aisyah menyampaikan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Karena Nabi bersabda, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku maka dia tertolak. Ternyata diriwayatkannya oleh Qasim bin Muhammad ketika ditanya masalah wasiat tadi. Apa kaitannya masalah wasiat dengan hadis ini? Dikatakan oleh Ibn Rajab selanjutnya, Qala hadis itu sudah ma'ruf ya, dikeluarkan oleh Muslim. Wa muraduhu yang dimaukan adalah anna taghyir wasiyatil musi ila ma huwa ahab ila Allah wa anfa jaizun. Maksudnya Qasim bin Muhammad adalah membawakan hadis tadi adalah karena kalau seorang yang berwasiat mewasiatkan sesuatu kemudian dirubah kepada yang lebih bermanfaat, kepada yang lebih baik, itu jaiz, itu boleh. Kalau dalam keadaan tidak boleh atau dalam keadaan itu adalah bid'ah akan tertolak, fahuwa Wa qad haka hadza an Atha ibn Juraij. Telah diriwayatkan yang seperti ini pula dari Atha ibn Juraij. Wa rubbama yastadil ba'd man dhahab ila hadza biqoulihi ta'ala faman khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayh. Mereka berdalil dengan ayat faman khafa min musim barang siapa yang mengkhawatirkan seorang yang berwasiat tetapi dikhawatirkan wasiatnya akan membuat sesuatu yang dosa atau kejelekan fa'aslaha bainahum ternyata dirubah dan dibikin yang lebih baik maka tidak ada dosa padanya dengan ayat ini sebagian para ulama mengatakan boleh merubah wasiat tadi walaupun kalimatnya sepertiga dari rumah ini, sepertiga dari rumah ini, sepertiga dari rumah ini. Daripada kemudian akan bersusah-susah, menyusahkan para ahli waris, maka cukup satu ini nilainya sama dengan sepertiga dan sepertiga dan sepertiga. Maka satu rumah ini cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah la'allahu akhadha hadha min jam'il 'itq. Bisa jadi para ulama mengambil pendapat ini dari kejadian masalah mentalak budak di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang berwasiat. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan bahwa ada seorang yang berwasiat. Kala aku berwasiat untuk mentalak budak-budakku yang enam. Semuanya saya ceraikan. Apa saya talak? Dalam artian saya merdekakan. Tetapi Nabi SAW ketika dia meninggal, Nabi memanggil enam budak tadi. Kemudian jazza'ahum salah juz'a. Kemudian dibagi tiga. Dua, dua, dua. Setelah dibagi tiga, kemudian dipilih. Dengan kur, dua orang ini yang dimerdekakan dan yang empat tidak dimerdekakan. Kenapa demikian? Ayatnya tadi. Kalau mengkhawatirkan ada kebaliman dari orang yang berwasiat dan kemudian diperbaiki dengan yang aslah, yang lebih baik, maka fala isma maka tidak mengapa, nggak ada dosa. Apalagi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga dari enam budak berapa? Dua budak. Dan ini riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim pula. Maka Rasulullah SAW memerdekakan dua saja, yang empat tetap. Walaupun wasiatnya berkata, enam-enamnya saya merdekakan. Tidak. Rasulullah katakan dua saja yang dimerdekakan, yang empat tidak. Itu haknya ahli waris. azab, bisa jadi mengambil dari ini sehingga orang yang mewasiatkan sepertiga rumah saya yang satu, sepertiga rumah saya yang kedua, sepertiga rumah saya yang ketiga, saya wasiatkan untuk umat untuk sedekah. Maka cukup satu rumah saja. Tidak mempersulit rumah-rumah yang lainnya atau tidak sulit untuk menjualnya atau untuk memotong-motongnya. Maka ini adalah sesuatu yang aslah, maka tidak mengapa. Wadahaba fuqaha al-hadith ila hadal hadith. Maka para fuqaha, para ahli fiqh berpendapat dengan hadith ini dan kemudian menyatakan bolehnya dirubah wasiat tadi kepada yang aslah. Lianna takmil itqil abdi mahma amkana awla min tasqufihi. Walihada syuri'at. Karena walaupun mungkin memerdekakan separuh budak atau sepertiga budak, tetapi itu lebih baik daripada memaruh-maruhnya. Mungkin nggak dimerdekakan separuh? Mungkin. Artinya kamu sepertiga merdeka. Artinya kamu tinggal kumpulkan uang untuk dua pertiganya lagi supaya merdeka. Ini bisa tetapi tidak aslah. Mana yang aslah? Yang aslah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dipanggil enam-enamnya, kemudian dipilih dua di antara mereka atau diundi dua di antara mereka dengan kuruk maka mereka dimerdekakan dua dan yang empat tetap tidak dibebaskan. Kalau kita melihat hadis yang menyatakan aturan wasiat dikatakan as-sulut wa thulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Maka dari enam budak ini kamu sepertiganya merdeka ya. Kamu sepertiganya merdeka. Sampai ke yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kamu semua enam-enamnya sepertiga merdeka. Ya. Bisa nggak demikian? Bisa kan? Bisa dikatakan wa in amkan tetapi tidak aslah. Apa yang aslah? Yang aslah adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ambil tiga dari mereka dan kemudian selesai. Mungkin empat orang ini akan protes. Kenapa? Begitu. Akhirnya dia merdeka, saya enggak. Mestinya kan sepertiga-sepertiga bagi rata supaya adil. Tiga tidak melihat kepentingan si budak, tapi melihat bagaimana kepentingan ahli waris. Kalau ahli waris memiliki yang seperapat, seperapat, sepertiga, sepertiga budak ini akan tidak aslah. Maka ikhwanifidin a'azakumullah, ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد sharikaini nasibahu min abdin. Oleh karena itu disyariatkan masalah siraya, masalah siaya. Ketika ada seorang yang bersekutu dalam memiliki budak, Kemudian dia memerdekakan. Maka boleh si budak ini untuk kemudian mencicil pada yang lainnya. Tahu syirik bersekutu dalam memiliki. Satu orang budak dibeli dengan urunan. Tiga orang urunan membeli budak. Setelah urunan tiga orang ini, yang satu suatu saat ngalah, adalah saya merdekakan aja. Kata dia yang dua, jangan berdebat Sampai kesimpulannya tidak bisa ketemu, tetap orang pertama berkata, saya memerdekakan budak itu. Selesai. Berarti merdeka sepertiga, kan begitu. Atau dua orang, yang satu nggak mau. Berarti dua per tiga, merdeka. Maka disyariatkan di sana untuk diberi kesempatan budak tadi mencicil sisanya. Wa qala fi man a'taqa ba'd 'abdin dan Rasulullah pernah menyuruh memerintahkan kepada seorang yang memerdekakan budak tetapi memerdekakannya tidak 100%. Rasulullah menjawab atau mengatakan dengan hukum huwa atikun kullu. Dia merdeka 100%. Laisa lillahi syarik. Allah tidak memiliki sekutu. ya ini kalau kamu memerdekakan karena Allah, merdekakan seluruhnya. Jangan sebagian-sebagian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة tapi kebanyakan para ulama menyelisihi pendapat Qasim dan menyatakan bahwa wasiatnya orang yang berwasiat tidak bisa dikumpulkan seperti tadi dan lafaz tadi adalah khusus masalah itq, masalah memerdekakan budak Ini lafaz Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya dua merdeka dan empat tidak. Ini adalah khusus dalam masalah e, memerdekakan budak. لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال karena masalah memerdekakan budak tidak sama dengan masalah-masalah lain. Tidak sama dengan masalah-masalah rumah atau masalah harta-harta yang lain. Fayu'mal biha bimuqtada wasiatil musi. maka diamalkan sesuai dengan wasiat orang yang berwasiat. Wa dhahaba ta'ifatu minal fuqaha fil 'itqi ila an ya'tiq min kulli 'abdin thuluth wa yastas'auna fil baqi. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa budak-budak tadi pun dia dalam keadaan merdeka sepertiganya. Yastas'auna fil baqi dan silakan berupaya untuk mencicil sisanya. Tetapi tentunya kalau menyelisihi hadis sahih, tentunya tidak bisa ada pilihan lain kecuali hadis yang telah sahih riwayatnya bahwa Rasulullah SAW memilih dua dari enam. Tidak memutuskan dengan sepertiga pada setiap budak. Kalau tiba ya Rasulullah SAW ahak wa aula, Maka kata Murajab, mengikuti hadis tadi lebih utama. Ahak wa aula. Wal Qasim, nawar ila anna في مشاركة الموصله للوراثة في المساكن كله ضررا عليهم Dan Qasim berpendapat, ini Qasim bin Muhammad tadi berpendapat, kalau sepertiga-sepertiga rumah tadi disadaqahkan maka akan ada madarat bagi ahli waris. Fayadfa anhum darar maka dihilangkan darar tadi yujma'al wasiyah fi maskanin wahid dan dikumpulkan pada satu rumah saja dan cukup disodakokan satu rumah. Fa innallaha qad syarata fil wasiyati ada madarrah karena wasiat itu ada syaratnya yaitu tidak membuat madarat ghaira mudarrin wasiyatan Allah tidak boleh memberikan wasiat yang membuat madarat min ba'di wasiyatin tusi biha au kata Allah yakni waris itu dibagi setelah membayar hutang dan telah menunaikan wasiat-wasiat ghairu mudar. Wasiat yang tidak membuat madarat. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dara fi wasiyatihi kana amaluhu mardud. Maka barang siapa yang berwasiat dan wasiat yang membuat mabarat. maka wasiatnya merdud. Kembali pada hadis bab, hadis yang sedang kita bahas. Ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu Walaupun wasiat kalau ada madaratnya maka dikatakan merdudun alai, tidak perlu ditunaikan. Limukhalafit, limukhalafatihi masyarat Allah karena menyelisihi syarat yang Allah syaratkan yaitu ghairu mudar, tidak membuat madarat. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها Demikian pula para fuqaha berpendapat, kalau orang yang berwasiat tadi mewasiatkan untuk bituluti masakinihi kulliha. Sepertiga rumahnya seluruhnya. Thumma talifa thulutha al-masakin. Tiba-tiba dua per tiga rumah itu rusak. Wa baqiya minha thuluth. Dan sisanya hanya sepertiga. Anahu yu'ta kulluha lil musilahu. Wa hadha qawlu ta'ifatun min ashabi Abu Hanifah. Maka dikatakan bahwasanya tetap ditunaikan sepertiga. Berarti sisanya yang belum rusak yang sepertiga itu adalah untuk menunaikan musti tadi atau menunaikan wasiat tadi. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Adapun yang dinukil dari Abu Yusuf dan Muhammad wawafaqahul qadi Abu Ya'la min ashabina fi khilafihi. Ternyata menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Termasuk muridnya sendiri yang terkenal yaitu Abu Yusuf menyelisihi pendapat Abu Hanifah. Wa balu dzalika ala anna al-masakin al-mushtarakah tuqassam baina al-mushtarikin fiha tismah ijbar kama huwa qaul Malik wa zahir kalam Ibn Abi Musa min ashabina. Maka semua yang tersisa dari rumah itu maka itulah yang dibagi dan dikeluarkan sepertiganya untuk menunaikan wasiat. Dan inilah pendapat dari Abi Musa, dari sahabat-sahabat kami, dan yang masyhur dari pendapat-pendapat kami, ini pendapatnya uh, Ibnu Rajab dan Hambali. Anna al-masakin al-muta'addidah la tuqassam qismah ijbar wa huwa qawlu Abu Hanifah wa Syafi'i. Wa qad ta'awwala ba'd al-malikiyah futya al-qasim al-madhkur fi hadha al-hadith ala anna ahad al-fariqain min al awil musi لهم طلب قسمة masakin وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى ila في fil فإنه يجاب إلى yujab ila قولهم ala qawlihim بعيد مخالف لظاهر والله ba'idun أعلم li wallahu ta'ala a'lam dikatakan sebagian malikiyah menakwilkan fatwanya Qasim tadi bahwa yang dimaksud fatwanya Qasim tadi adalah bahwa dua golongan minal warasah atau musa warasah adalah ahli waris musa adalah yang diberi wasiat ini saya wasiatkan untuk fulan ya. maka dua golongan ini boleh menentukan mau modelnya sepertiga sepertiga sepertiga atau boleh pula satu rumah sekaligus mewakili sepertiga sepertiga sepertiga tadi ini kata beberapa ulama dari Malikiyah menakwilkan ucapan Qasim tadi. Yani boleh dan dipilih cukup dengan satu kalau ahli warisnya setuju dan kalau orang yang diberi wasiatnya juga setuju. Enam. Tetapi takwil ini tidak ada e, tanda-tandanya kalau itu yang dimaksudkan oleh Qasim oleh Qasim bin Muhammad. Allah taala a'lam. Baik. Maka Ibn Ibn A'azakumullah dengan demikian. Berarti yang namanya raddun fahuwa rad, fahuwa merdud. Bisa jadi gugur. Sama sekali. Amalan itu tidak diterima. Atau bisa bermakna dosa. Dan bisa pula bermakna dia dianggap telah menunaikan satu ibadah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tertolak. Karena di dalamnya ada yang sesuatu yang merdud. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau ada pula yang seperti talak tadi. Dalam keadaan dia dosa, tapi talaknya tetap jatuh. Sehingga dengan demikian semua masalah tadi masuk dalam hadis yang menyatakan man ahdasa fi amrina had Malaysa minhu Barang siapa yang mengamalkan atau mengadakan satu perkara yang tidak ada perintah Rasul, maka dia tertolak. Allah taala alam. Selesai berarti hadis yang kelima. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada hadis yang ke-6. ta'ala. Nah, soal. Seorang janda diberi kebebasan untuk memilih pasangannya. Artinya boleh memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Tetapi tetap ketika menikah harus ada wali. Jadi bukan berarti seorang janda boleh menikahkan dirinya. Jadi tidak ada satu pendapat pun yang demikian. Kalaupun ada pendapat yang syad, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang tidak mu'tabar. Yang rajih, yang jelas, yang wadih adalah setiap wanita menikah harus dengan wali. La nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwaliyin, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali. Maka apa perbedaannya wanita yang perawan dan wanita yang janda? Perbedaannya hanya seorang yang perawan itu adalah amruhu atau amruha urusannya pada bapaknya. Dan ketika ditanyakan pada anaknya cukup suku tuha cukup diamnya si wanita tadi sebagai keridhaan. Ini kalau bapaknya mau menikah kepada atau menikahkan anak perempuan yang perawan ini kepada seorang laki-laki, maka ditanya kepada anaknya. Kalau anaknya diam berarti ya. Atau senyum tersipu-sipu berarti setuju. Ini perawan. Tetapi kalau janda, dia harus menyatakan dia atau tidak dan dia boleh menentukannya sendiri. Bahkan kalau dia mengatakan saya akan menikah dengan fulan, terus bapaknya nggak setuju, dia boleh menikah dengan wali lain, pamannya, kakaknya, adiknya, harus dengan wali. Paling akhirnya adalah wali hakim. Karena dia adalah janda berhak untuk menentukan pasangannya sendiri. Tetapi menikahnya tetap harus dengan wali. Maka biasanya bahasanya adalah kalimat zawijuni zawijuni nikahkan aku dengan fulan zawijuni bi fulan seorang janda akan begitu sebagaimana riwayat ketika seorang sahabi yang dilamar oleh fulan, oleh fulan, terakhir dalam keadaan Umar bin Khattab yang melamarnya. Aku dengar kau dilamar oleh fulan, aku melamarmu. Aja dunia Amirul Mukminin, apa sungguh-sungguh engkau wahai Amirul Mukminin? Zawijuni, zawijuni kata dia. Artinya apa? Artinya dia setuju dan dia meminta walinya untuk menikahkan. Nikahkan aku, nikahkan aku dengan Umar. Ini menunjukkan kalau tetap nikahnya harus dengan wali. Walaupun menentukan siapa dan siapanya boleh dia memilih karena dia seorang yang janda. Demikian. Jadi jangan dianggap bahwa janda itu bebas boleh menikahkan dirinya. Ini pendapatnya Syiah, Rafidhah yang menyatakan seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tawar menawar hingga pas masuk kamar. Ada zina, zina yang dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah seakan-akan itu adalah syar'i padahal itu sama sekali tidak syar'i dan itu adalah zina yang diajarkan oleh Syiah Rafidhah wallahu taala Nah, karena memasuk ke Fatul Majid tidak cukup waktunya, maka dengan pertanyaan saja. pertanyaan yang bagus. Kalau rumah tiga itu dalam keadaan berbeda-beda nilainya. Kemudian apakah bisa diwakili dengan satu? Tidak bisa. Jelas tidak bisa. Dan inilah yang menyebabkan pendapat Muhammad eh, Qasim bin Muhammad itu tadi dalam keadaan merjuh dibantah oleh para ulama yang lain karena tidak bisa disamakan dengan masalah it tidak bisa disamakan dengan memerdekakan budak tadi kalau memerdekakan budak sama nilainya dan sama keadaannya dibagi tidak bisa dipotong kakinya nggak mungkin nah sehingga tidak mungkin dikatakan sepertiga sepertiga sepertiga kamu sepertiga merdeka kalaupun mungkin kata Ibn Rajab akan menjadi kesulitan akhirnya nggak ada yang merdeka satupun kalau keadaan tergantung semuanya sehingga Nabi memilih yang aslah dua dimerdekakan yang empat tetap dalam keadaan sebagai budak untuk ahli warisnya sehingga ahli waris dalam keadaan mendapatkan budak yang utuh dan yang dimerdekakan pun merdeka dalam keadaan utuh. Tetapi kalau rumah ini bisa jadi harganya berbeda. Dan kalaupun dipotong, dia bisa. Kalaupun dijual dan dibagi nilai-nilainya sepertiga-sepertiga, itu juga bisa. Beda dengan budak tadi yang akan sulit begitu. Wallahu ta'ala alam. Sesungguhnya yang akan dibawakan oleh Ibn Rajab dengan meriwayatkan ucapan Qasim bin Muhammad tadi adalah beliau membawakan hadis man ahdatha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Artinya si orang yang berwasiat pun jadi mayustafadu min hadhihi riwayah faedah yang kita ambil dari riwayat ini adalah bahwa beliau Qasim Ibnu Muhammad menganggap kalaupun itu wasiat kalau dia mukhalif laisa alaihi amruna mardud fahuwa rad, maka dia tertolak. Kalau menyulitkan tertolak dia. Kalau membuat madarat tertolak. Jadi kesimpulan yang diambil kaitannya dengan pembahasan kita mana ambil amalan laisa alaihi amruna fahuarad barang siapa yang beramal dengan satu amalan dalam keadaan tidak ada perintah kami maka dia tertolak kaitannya dengan riwayat Qasim bin Muhammad adalah beliau berdalil dengan hadis itu untuk menunjukkan bahwa setiap wasiat yang melanggar syar'i atau membuat madarat boleh dalam keadaan merdud atau dianggap bukan boleh, dianggap merdu tertolak. Karena ayat Al-Qur'an menyatakan ghaira mubarin tidak membuat madarat. Berarti wasiat harus ditunaikan. Kecuali kalau mengandung madarat. Kalau mengandung kedoliman. Maka tidak diterapkan. Kenapa tidak diterapkan? Bahwa merdu tertolak. Apa dalilnya? mana amila amalan. Laisa alaihi amruna Bahwa Itu faedah yang diambil dari kisah Qasim.